وهاجر إلى المدينة Prinsip yang ketiga dari al-usul ats dari tiga prinsip yang menjadi inti dari kitab Al-Usul Thalatha yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala ini. Di mana pada prinsip yang ketiga ini yang juga merupakan keyakinan yang harus kita menjawabnya di saat kita akan ditanya oleh para malaikat di alamul barzakh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, wajib bagi kita seorang muslim untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadian beliau dan mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya Al aslu thalith prinsip yang ketiga. Qala al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ay min al-usul thalatha. Di antara tiga prinsip allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha yang wajib atas seorang manusia untuk mengetahuinya dan berilmu dengannya. Wahia ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyah. Yaitu pengenalan seorang hamba terhadap Robnya, terhadap agamanya, dan terhadap nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahua dan beliau adalah Muhammad Ibnu Abdullah ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام Beliau berkunyah Abul Qasim. Dan nama beliau secara nasab dan keturunan beliau yang diketahui. Beliau bernama Muhammad Ibnu Abdullah ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان Ini nasab keturunan beliau secara bersambung. Mulai dari ayah beliau sampai kepada Adnan. Dan antara Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalam itu tidak diketahui. Ada sanad yang sahih yang menyambungkan antara Adnan sampai kepada Ismail. Hanya saja para ulama mereka bersepakat dan tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa Adnan ini dari keturunannya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Hanya saja tidak diketahui, tidak ada hadis yang sahih. Nah, Nasab keturunan beliau dari Adnan sampai kepada Ismail. Seluruh sanat yang sahih seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa nasab keturunan beliau sampai kepada Adnan wala yasihun nasab fauqa Adnan tidak sahih nasab keturunan beliau penyebutannya di atas ya Adnan Naam jadi Adnan inilah yang paling terakhir yang diketahui dan beliau adalah dari keturunannya Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam dan tidak diketahui berapa berapa orang lagi yang memperantarai antara Ismail dengan Adnan. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Arab dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nasab dan keturunan Rasulullah adalah merupakan keturunan yang jelas nasab yang jelas yang dikenal oleh orang-orang Arab. Sehingga Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl hendak menanyakan tentang nasab keturunannya orang yang mengaku sebagai nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia bertanya kaifa nasabuhu fikum bagaimana nasab keturunannya menurut kalian maka Abu Sufyan mengatakan huwa fina nasabin. Bahwa dia di antara kami nasabnya adalah merupakan nasab yang ma'ruf dan terkenal. Dan demikianlah kata Herakl para rasul itu diutus pada nasab-nasab yang masyhur pada kaumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj min sifah. Rasulullah tidak keluar disebabkan karena terjadinya hubungan perzinaan. Akan tetapi Rasulullah saw. Alaihi Wasallam lahir dari pernikahan yang terjadi antara kedua orang tuanya dari nasab keturunan yang terpilih, nasab keturunan yang bersih dan terhormat, Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah Ibnul Asqa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من بني قريش هاشما واصطفاني من بني هاشم Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari anak keturunannya Ibrahim yang paling afdol adalah Ismail. Dan dari anak-anak Ismail di antara mereka yang paling afdal adalah Kinana. Dan terpilih dari keturunannya Kinana yang paling afdal adalah Quraisy. Dan terpilih dari kalang Quraisy yang paling afdal adalah Hashim. Dan Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih di antara sekian keturunan-keturunan Banu Hashim. Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang terpilih dan menjadi sosok yang terbaik di dunia wal akhirah. Maka sebagaimana beliau berasal dari keturunan yang terhormat dan terpilih disaring oleh Allah Subhanahu wa taala maka demikian pula beliau di akhirat kedudukannya mendapatkan kedudukan yang termulia. Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr kata beliau. Saya adalah pemukanya seluruh manusia dan tidaklah ada kesombongan. Wa amma ma'rifatun nabi adapun pengendalian kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fatatadammanu khamsata umur. Ini mengandung lima perkara yang harus kita yakini dan kita ilmui. al awal yang pertama. Ma'rifatuhu nasaban. Mengenal nasab keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ashrafun nasina nasaban. Adapun beliau adalah yang termulia nasab keturunannya. Fahuwa Hashimun Qurashiyun Arabi. Beliau berasal dari keturunan Hashim, dari Quraisy, dari bangsa Arab. Fahuwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ila akhir ma qalahu syekh rahimahullah Asani yang kedua ma'rifatu sinni mengenal berapa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Syekh walahu minal umri bahwa beliau memiliki umur thalathun wa sittuna sana. 63 tahun. Naam. Wa makanu wiladati dan mengenal tempat beliau dilahirkan. Wa muhajaru atau wa muhajarihi dan mengenal tempat berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana syaikhu biqauli telah dijelaskan oleh syekh dengan pernyataannya walahu minal umri thalathun wa sittuna sanatan bahwa Rasulullah memiliki umur 43 tahun 63 tahun afwan wa baladuhu Makkah dan negerinya adalah negeri Makkah wa hajara ilal Madinah Kemudian berhijrah ke Madinah. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sanatan. Sungguh beliau telah dilahirkan di Makkah. Naam. Dan tinggallah padanya Beliau tinggal di Makkah selama beliau berumur 53 tahun. Semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Selama di Makkah. Beliau tidaklah mendakwahkan kecuali kepada Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ibadatillahi wahdah Thumma hajara ilal Madinah, kemudian berhijrah ke Madinah. Fabaqiya fiha asyra maka tinggallah beliau di Madinah selama 10 tahun. Thumma tuwfiya fiha fi Rabi'inil awal. Lalu setelah itu beliau pun wafat pada Rabi'unil awal sanata ihda asyara pada tahun 11 Ba'dal Hijrah. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan beliau. Berumur 63 tahun. Yang mana ini merupakan umur kebanyakan dari kalangan manusia mencapai ajalnya di sekitar umur-umur tersebut. Dan beliau berdakwah selama 25 tahun. Selama 23 tahun, afwan. Semata-mata beliau ketika berada di Makkah mendakwakan tauhid selama 13 tahun untuk mengajak manusia kembali beribadah kepada Allah. Dengan sabarnya beliau mendidik kaum muslimin. Dengan sabarnya beliau menghadapi adal musyrikin. Dan dengan sabarnya beliau menanti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan memikul berbagai beban-beban di dalam dakwah. Lalu kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana sampai beliau meninggal selama 10 tahun. Dalam langkah untuk menerima perintah-perintah dari Allah berupa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang turun secara berangsur-angsur Turunnya syariat satu persatu untuk disampaikan kepada umat. Sampai turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islam dina. Al-thalith, yang ketiga ma'rifatu hayatihin nabawiyah mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kehidupan nabinya kenabian yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam wa hiya thalathun wa ishruna sanatan yaitu masa kenabiannya Rasulullah selama 23 tahun Fakat uhiya ilaihi. Telah diwahyukan kepada beliau. Walahu arba'una sanatan. Dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Di saat beliau berumur 40 tahun. Kama ahadushu ahadu syu'ara'i sebagaimana berkata salah seorang ahli syairnya. Wa atat alaihi arba'una fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi ramadhana dan telah datang pada beliau umur 40 tahun maka bersinarlah cahaya kenabian dari beliau sallallahu alaihi wasallam tepatnya di bulan Ramadan awal tulunnya Al-Qur'anul Karim والله أعلم بالصواب إلى هنا قرأنا يا إخوان إن شاء الله نواصل في وقت آخر تفضلوا حفظكم الله